قال الله وقال الرسول Apakah kita mengajak manusia kepada kerusakan, kepada maksiat, kepada perbuatan fajir atau kepada mengajak manusia kepada firman Allah taala dan kepada sabda Rasulnya? 220 كتابا ومؤلفا ما بين رسالة ومجلد ومجلد ماذا كتبنا فيها وماذا دعونا الناس من خلالها 200 230 كتابا كلها مطبوعة إلى ماذا دعونا الناس في الكتب إلى الهوى إلى الفسق أم إلى الرسول lah lebih tulisan 230 lebih tulisan ya e, mengajak manusia kepada qala Allah dan qala ya ini bukti bahwasanya tidak mengajak kepada fajir dan maksiat wa alafud dururat wal fatawa wal maqalat ila madha alaysa ila ma anzal Allah fahal ma anzal Allah apakah dakwah yang disampaikan Syekh tadi maksudnya eh, yakni dakwah kepada eh, orang tersebut وإنما أنه لا يقصد بالحكم بما أنزل الله إلا تكفير الحكام هو يقول أني لا أنزل الله Hmm. لأنه بنى ya, تصور eh, tidak berdakwah dengan makna hukum eh, hukum eh, hud- eh, definisi yang dia maksud لي أن الحكم بما أنزل الله واجب وفريضة dan saya berkata tentang hal ini dengan saya menetapkan bahwa e, mempraktekkan apa yang Allah turunkan dari hukum Allah Subhanahu wa taala merupakan kewajiban. وأنه لا يجوز التهاون به ولا التهوين منه Tidak boleh kita tahawun yakni e, menyanyiakan تقليل من شأنه eh, ya, meremehkan dari apa yang Allah turunkan dari hukumnya. أما نصيحة الأخيرة للمسلمين والدعاة أن يعرفوا أن ما أكرمهم الله تبارك وتعالى من علم وسنة وهدي هو خير عظيم يجب أن يحافظوا عليه Adapun nasihat saya kepada saudara-saudara eh, kepada saudara-saudaraku para doa bahwa e, kaum muslimin di sini hendaknya mengetahui bahwa apa yang Allah berikan e, dari e, ilmu ini merupakan kebaikan. Wala sabila lahum lil muhafazati alaih. Tidak ada jalan untuk menjaganya. Illa bil tawasi al-haq wa tawasi bil sabr. Kecuali dengan cara saling nasihat menasihati di atas ke di atas al-haq dan nasihat menasihati di atas kesabaran. Amma al-ghulu wal 'unf wat tatarruf wat taqtil wat tafjir. Adapun berlebihan gulu kemudian e, pengeboman dan seterusnya. Fahada mukhalifun lisyara' awalan. Ini menyelisihi syariat pertama kali. Wa munaqidun lil maslahah thaniyan. Dan e, bertentangan dengan maslahat yang keduanya. فلننظر مثلا إلى هؤلاء الناس الذين قاموا بمثل هذه الأمور وكان مصيرهم مصيرهم السجن. Lihatlah kepada mereka manusia yang melakukan hal itu akhir dari perbuatan mereka adalah penjara. ماذا أفادوا أنفسهم؟ apa yang bisa mereka berikan faedah kepada diri mereka sendiri? Mada fadu usarahum? Apa yang bisa mereka berikan faedah kepada keluarga mereka? Mada fadu mujtama'ahum? Apa yang telah mereka berikan faedah kepada uh, masyarakat mereka? Mada fadu dinahum? apa yang telah mereka berikan faedah kepada agama mereka. Balana aqul innahum adarru anfusahum wa adarru ahlihim wa adarru mujtama'ahum wa adarru dinahum. Tetapi saya bisa katakan justru mereka adalah memudaratkan diri mereka sendiri, memudaratkan keluarga mereka sendiri, memudaratkan masyarakat mereka sendiri dan memudaratkan agama mereka sendiri. Wallahu taala yaqul ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati ahsan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman Udu'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah, ajaklah manusia kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Nasihat yang baik dan berjihadlah dengan sesuatu yang paling baik. Al jihadu azim. Jihad ini ada sesuatu yang besar. Lakinnahu laysa a'zama min al-hajj akan tetapi lebih, tidak lebih besar daripada haji. Wal hajj alladhi huwa a'zamu min al-jihad. Haji yang lebih besar daripada jihad. La yajibu illa bil istita'ah. Tidak wajib melainkan dengan syarat istita'ah yakni mampu. Wal jihad min babi aula annahu la yajibu illa bil istita'ah. Oleh karena itu jihad lebih layak lebih pantas untuk disyarati dengan kemampuan. Walladhi yujahidu bighairi syurut al-jihad asy-syar'iyyah. Orang yang berjihad tanpa syarat syar'i. Kalladhi hujj fi syahr محرم seperti orang yang melakukan haji di bulan Muharram. فكما أن هذا فاسد ذاك فاسد Sebagaimana ini merupakan kerusakan, itu pun merupakan kerusakan. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين Para pemirsa TV Roja dan pendengar radio Roja yang Allah muliakan, Alhamdulillah kita telah selesai eh, bersama-sama mengambil faidah dari guru kita Syekhuna Si Ali Hasan. Mudah-mudahan uh, faedah ini bermanfaat dan bisa kita amalkan dan bisa kita uh, jelaskan juga kepada umat ya, tentang apa yang terjadi uh, antara uh, dakwah dan dengan orang-orang yang memiliki manhaj uh, takfiri yakni ini adalah yang sesungguhnya yang saya sampaikan dan tidak mengada-ada dan saya eh, dalam kesempatan ini membantah dari tuduhan-tuduhan yang di internet dari eh, kelompok eh, jihadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.